dan salawat tercurahkan kepada beliau dan keridhaan tercurahkan kepada mereka semuanya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang lalu kita telah menyelesaikan sampai wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penguburan jasad mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebelum kita mengulangi sirah dari awal Maka ada baiknya kalau pada malam hari ini kita membahas tentang rumah tangga Rasulullah SAW Alaihi Wasallam, istri-istri beliau dan juga tentang anak-anak beliau. Istri-istri Rasulullah SAW Alaihi Wasallam semuanya ada sebelas, ada juga pendapat yang mengatakan dua belas. Dan beliau meninggal dunia yang tersisa saat itu ada sembilan istri. Karena yang lainnya telah meninggal dunia sebelumnya. Dan ini adalah khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi diperbolehkan menikah lebih dari empat. Kalau selain Rasulullah Sallallahu Alaihi manusia biasa seperti kita maksimal empat dengan aturan-aturannya, dengan syarat-syaratnya. Dan kalau kita melihat pernikahan Rasulullah SAW yang sangat banyak ini bukan semata-mata untuk mengumbar nafsu, tapi ada tujuan-tujuan yang lain. Di antara tujuan itu untuk mengangkat derajat para wanita yang dinikahinya. Karena mereka kebanyakan adalah para janda, bahkan suami mereka gugur sebagai syuhada, lalu beliau mengangkat derajatnya dengan menikahinya. Kemudian juga karena Rasulullah SAW ingin menyambung hubungan dengan sukunya. Karena hubungan beliau dengan suku mereka akan semakin kuat kalau Rasulullah termasuk bagian dari mereka. Dan ini benar-benar terjadi. Berbeda kalau sebagai orang lain dan sebagai sebagai sebagai menantu atau sebagai ipar Kemudian juga di antara tujuan pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik para istri. Dididik para istri sehingga menjadi para ulama. Sehingga menjadi para wanita yang cerdas yang kemudian mereka menyampaikan ilmu agama kepada umat manusia, terutama ilmu-ilmu agama yang berkaitan dengan rumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diketahui kecuali oleh para istri dan niat-niat baik yang lainnya. Sehingga tidak dibenarkan kalau Rasulullah dibilang sebagai pemuas syahwat hawa nafsu. Walaupun demikian, memang Rasulullah suka dengan wanita. Dan ini wajar, ini normal. Ini sangat masuk akal. Beliau mengatakan, Hubbiba ilayya min dunyakum at-tayyib wan nisa. Dijadikan aku ini cinta kepada duniamu, yaitu kepada dua hal yaitu minyak wangi, parfum dan wanita. Jadi perkara dunia yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah parfum dan wanita. Parfum bau-bau wangi. Ini sangat bagus terutama juga untuk makanannya jiwa. Parfum itu makanannya roh, makanannya jiwa, bau yang wangi. Bahkan bau wangi menjadikan seseorang semakin cerdas. Ar-raihatul tayyibah lil insani daka'an. Bau yang wangi itu menambah kecerdasan seseorang. Kemudian juga Rasulullah suka dengan wanita. Boleh silahkan. Tapi melalui cara yang benar, melalui pernikahan. Bukan penyelewengan, bukan perzinahan atau yang lainnya. Kalau ada yang tidak yang tidak setuju dengan poligami atau yang lainnya, berarti orang ini telah mendolimi dirinya sendiri, telah mendolimi akalnya, dan dia mengingkari kenyataan. Kalau mereka menuduh Nabi Muhammad SAW, maka sebenarnya tuduhan mereka terkena kepada mereka sendiri. Ketika mereka, ketika jari telunjuk mereka diarahkan kepada Rasulullah SAW, cuma satu jari aja, jari mereka yang lainnya nunjuk kepada diri mereka sendiri. Karena para nabi semuanya rata-rata berpoligami. Bahkan Nabi Nabi Dawud istrinya berapa? Nabi Sulaiman 100 seperti itu. Dan ini sunnatullah. Sekarang ini yang jadi masalah Nikah lebih dari satu tidak boleh Satu saja cukup Tapi kalau zina tiap malam boleh Ini justru menyimpang Justru menyimpang Allah sudah menyediakan fangkihu ma tabalakum minan nisa'i matna Wa tulata wa ruba' Wa in khiftum alla ta'adilu Fawahidah Nikailah wanita-wanita yang kamu sukai ya. Dua Atau tiga atau empat. Kalau kamu khawatir tidak bisa adil, maka satu saja. Ayat ini An-Nisa jelas-jelas merupakan dalil bahwasanya al-aslu fi zawaj at-ta'addud. Hukum asal menikah itu adalah poligami, bukan monogami. Hukum asalnya itu poligami, nikah dua atau tiga atau empat. Kalau takut nggak bisa adil baru satu seperti itu. Adil itu relatif. Adil bukan berarti sama. Adil bukan berarti sama. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan adil itu selain urusan hati. Kalau urusan hati memang tidak pernah bisa adil. Allah telah menyatakan itu di dalam Al-Qur'an, "Walan tastati'u an bainan nisa'i walau harastum." Fala tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaqah. Dan kamu tidak akan bisa adil di antara istrimu walaupun kamu telah berusaha maksimal. Ini biasanya mereka-mereka yang anti poligami, ayatnya dicomot, dipotong di sini. Dan kamu tidak akan pernah bisa adil di antara istrimu walaupun kamu telah berusaha maksimal. Titik. Ayat ini digabung dengan ayat tadi. Jika kamu khawatir nggak bisa adil, maka cukup satu saja. Dan ternyata di sini semua manusia nggak bisa adil, berarti hanya satu saja. Anda telah korupsi. Yang Anda korupsi bukan hanya uang milik negara. Yang Anda korupsi juga ayat Al-Quran. Semuanya dikorupsi. Ini dikurang-kurangi. Terusannya dibaca, jangan dipotong. Terusannya itu berbunyi, Fala tamilu kullal maili, Daruha kal mu'allaqah. Kamu tidak akan bisa berlaku adil di kalangan istrimu walaupun kamu telah berusaha maksimal, maka dari itu jangan kamu condong kepada yang satu sehingga kamu meninggalkan yang lainnya seperti benda yang tergantung. Nah, ini maksudnya maksudnya yang tidak boleh. Jadi yang diperhatikan itu satu istri diperhatikan, yang lainnya tidak diperhatikan lagi. Yang lainnya itu dibilang menggantung yang lainnya itu. Dibilang istri, tidak pernah didatangi, tidak pernah diberi nafkah, tidak pernah dijenguk. Dibilang dia janda, statusnya masih sebagai istri. Nah ini yang tidak boleh. Yang penting adalah usaha maksimal berlaku adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya dan masalah hati memang tidak bisa adil. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga masalah hati nggak bisa adil, maka dari itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hada qasmi fima amlik fala talumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, ini adalah pembagianku yang aku miliki, yang aku bisa, yang mampu. Maka engkau jangan menghukum aku yang aku tidak miliki dan yang engkau miliki saja. Engkau jangan hukum aku masalah hati ya Allah, karena hati bukan milikku, hati adalah milikmu. Hati ini urusannya Allah. Inna Innallaha yahulu bainal mar'i wa Allah memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Seperti itu. Jadi ini sembilan istri atau lebih dari empat ini khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat siapa mereka itu secara berurutan. Yang pertama-tama adalah Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha ibu orang-orang beriman yaitu ibunda Khadijah pintu Khuwailid semoga Allah meridainya. Istri Nabi itu namanya Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin. Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibunya orang-orang beriman. Jadi istri Nabi itu adalah ibu kita. Maka dari itu istri Nabi tidak boleh dinikahi. Kenapa? Karena semuanya ini adalah anaknya. Anak tidak boleh nikah sama ibu. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha merupakan istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah hanya satu istrinya Khadijah saja saat itu sampai sepeninggal ibunda Khadijah baru beliau menikah lebih dari satu. Dan takdir Allah Subhanahu wa taala menetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ibunda Khadijah karena saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membutuhkan figur Ibunda Khadijah. Rasulullah butuh figur Ibunda Khadijah yang matang, yang kaya raya, yang punya banyak pengalaman. Ya. Ibunda Khadijah saat itu usianya 40 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25 tahun, 15 tahun selisihnya. Jadi menikah itu istri lebih tua atau suami lebih tua, tidak masalah, boleh semuanya itu. Kalau di sini Ibunda Khadijah lebih tua. Tapi ada lagi nanti Ibunda Aisyah, Rasulullah yang lebih tua, malah selisihnya berapa dengan Ibunda Aisyah? 30 tahun lebih selisihnya. Tidak masalah. Nikah beda umur itu tidak apa-apa. Yang penting pokoknya mereka sama-sama bisa bisa pengertian, bisa saling cocok, bisa saling pemahaman, nyambung, tidak apa-apa. Jadi selisih di sini 15 tahun. Dan memang Rasulullah membutuhkan figur beliau, Ibunda Khadijah yang kaya raya dan saat itu beliau adalah seorang janda yang pernah menikah dua kali dan suaminya kedua-duanya meninggal dunia dan mempunyai beberapa anak. Mempunyai beberapa anak. Sehingga Ibunda Khadijah ini sangat matang ketika Rasulullah ada masalah yang menghibur Ibunda Khadijah. Termasuk ketika mendapat wahyu yang pertama, Iqra. Rasulullah demikian takut, gemetar, khawatir. Yang menghibur adalah Ibunda Khadijah, jangan takut, jangan khawatir. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Disebutkan kebaikan-kebaikannya. Ditenangkan. Kemudian kaya raya. Karena Rasulullah ketika terjun di medan dakwah, Rasulullah membutuhkan membutuhkan dana. Dan Rasulullah tidak bisa kerja karena waktunya habis untuk dakwah. Dan dakwah beliau ukurannya bukan materi. La as'alukum alihi ajra illal mawaddata bil kurba. Aku tidak minta upah kepadamu dari dakwah ini. Yang aku minta cuma satu, kamu cinta kepada keluargaku, kerabatku. Jadi dakwah beliau ukurannya bukan materi. Rasulullah sallallahu bisnis wasallam bisnis, ulung itu sebelum menjadi nabi dan rasul. Pebisnis ulung, betul. Tapi setelah jadi nabi dan rasul, beliau sibuk di medan dakwah. Sibuk di medan dakwah. Dari mana harapannya kehidupan sehari-hari Ketika periode Mekah dibantu oleh Ibunda Khadijah. Yang bantu adalah istrinya. Harta istrinya dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk dakwah. Maka dari itu Rasulullah SAW tidak pernah melupakan Ibunda Khadijah. Rasulullah mengatakan, "A'tatni hina mana nas." Khadijah tetap memberi aku ketika manusia tidak ada yang memberi aku. Ketika aku diboikot, tidak ada yang memberi, Khadijah tetap memberi. Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya juga dari Ibunda Khadijah kecuali Ibrahim. Nanti kita bahas satu persatu insyaallah mudah-mudahan waktunya cukup. Dan dari sini juga dalil bahwa wanita itu walaupun sudah usia 40 tahun masih bisa punya anak. Buktinya adalah Ibunda Khadijah. Sudah usia 40 tahun nikah. Seandainya tiap tahun punya anak, ya dihitung tiap tahun. Anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Bunda Khadijah ada enam. Berarti beliau punya anak sampai usia 46 41 punya anak satu 42, 2, 43, 44, 45 46, sampai 46 Jadi tidak masalah Punya anak di atas usia 40 tidak apa-apa Yang penting ibunya itu sehat Walafiat Tubuhnya kuat, mampu, tidak lemah Kemudian dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam istrinya hanya satu Ibunda Khadijah saja saat itu sampai tahun ke-10 ke-10 hit 10 kenabian 10 kenabian Ibunda Khadijah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala beliau meninggalkan dunia yang fana ini beliau meninggal dunia di Mekah sebab para ulama mengatakan pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian dan beliau dikuburkan di kuburan di Mekah sana Al-Hujun. Sampai sekarang kuburannya itu dikenal ya, ma'ruf. Kalau kita ke Mekah kita bisa melihat kuburannya Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Sementara istri-istri beliau yang lain dikuburkan di Madinah. Karena mereka meninggal ketika uh, setelah periode Madinah. Dan Ibunda Khadijah meninggal dunia ketika berusia 65 tahun. Usianya 65. Kemudian setelah itu Rasulullah sangat bersedih, tapi kesedihannya tidak berlarut-larut. Bersedih boleh, nangis boleh, tapi nggak usah berlarut-larut. Ada batasnya. Ada batasnya. Jangan sampai bersedih akhirnya menjadi frustasi, putus asa. Rasulullah bersedih apalagi saat itu juga ditinggal mati oleh pamannya tercinta Abu Thalib yang bela mati-matian. Sehingga dinamakan Amul Huzan tahun kesedihan. Alhamdulillah tidak larut dalam kesedihan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal Ramadan Ibunda Khadijah meninggal, bulan depan bulan Syawal menikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummul Mukminin Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha. Dan Saudah ini juga merupakan seorang janda. Mula-mula suaminya bernama As-Sakran Ibnu Amr. Yang suaminya adalah juga merupakan sepupunya sendiri. Kedua-duanya masuk Islam. Dan kedua-duanya hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Kemudian kedua-duanya sempat pulang. Namun setelah pulang suaminya meninggal dunia. Sehingga beliau menjadi janda setelah habis masa idahnya semuanya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat derajatnya Saudah. Saudah ini jangan dikasih komentar macam-macam. Orang-orang yang anti poligami itu membuat pendapat-pendapat palsu yang justru mereka berbohong dan malah melecehkan Rasulullah sallallahu Kalau mau poligami itu ya mbok dicari perempuan yang sudah tua-tua janda-janda, yang punya anak-anak, yang hitam-hitam, yang jelek-jelek. Nah, ini tidak masuk akal ini, ini emosi. Anda ini ustazah atau emosional. Tidak ada, tidak ada keterangan saudah ini jelek, hitam, tidak ada. Jangan tambah-tambahi. Namanya saudah, bukan berarti orangnya hitam. Walaupun namanya itu saudah, saudah memang artinya hitam, tapi bukan berarti orangnya hitam, tidak. Malah kalau kita mau jujur, istrinya Rasulullah cantik-cantik, wajar. Orang cari yang cantik itu ya wajar. Antum cari yang mana? Cantik atau jelek? Jadi jauh jauh dari tambah-tambahi. Maunya itu muji Rasulullah. Rasulullah kalau menikah lagi itu cari janda tua-tua, punya anak banyak nolong mereka yang hitam-hitam, yang tua-tua. Ya, tidak ada itu bohong semuanya. Seperti itu. <clears throat> Rasulullah selesai menikah dengan ibunda Saudah ini pada bulan Syawal tahun itu juga. Jadi tidak apa-apa, istri meninggal dunia, nikah lagi tidak apa-apa. Tidak nunggu satu tahun dulu. Ya. Ini apa namanya? Tanahnya kuburannya masih basah, belum kering, kok nikah lagi? Sudah sudah kering itu. Satu hari sudah kering. Coba lihat aja kuburan sudah kering. Imam Ahmad bin Hambal hari ini pria meninggal dunia, besok nikah lagi. Orang-orang tanya, "Wahai Imam Ahmad, Anda kok cepat nikahnya?" Kata beliau apa? Ini akrohu an abita azban. Saya tidak suka kalau saya menginap dalam keadaan membujang. Saya tidak mau tidur sendirian. Saya kalau tidur mau ada temannya. Dan hidup membujang dalam Islam itu jelek. Islam sangat menganjurkan pernikahan. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Laulam yabqa min umri illa asyratu ayam la atazawwaj, li'anni akrahu an al alqallaha azban." Kalau tidak tersisa dari umurku kecuali 10 hari saja, 10 hari lagi saya nanti mati. Dan saya dalam keadaan membujang, tidak punya istri. Saya akan nikah dulu untuk ngisi 10 hari ini. Kenapa? Saya tidak suka ketemu Allah dalam keadaan membujang. Ya, membujang. Kalau ada kesempatan nikah, nikah. Seperti itu. Jadi tidak apa-apa, tidak apa-apa nikah lagi. Wah berarti tidak setia ini. Nah, setia itu apa namanya tandanya bukan nikah lagi setia itu ada di dalam hati. Rasulullah sangat setia kepada ibunda Khadijah. Bahkan walaupun Rasulullah istrinya banyak selalu ingat Khadijah. Kalau Rasulullah nyembelih hewan, dibagi-bagikan dagingnya kepada teman-temannya Khadijah. Muji-muji Khadijah. Sampai sebagian istri Rasulullah cemburu. Apa tidak ada yang lain? Kok selalu Khadijah saja? Rasulullah marah. Kamu jangan bilang gitu. Khadijah jasanya tanya Oh Dijah iman kepada aku ketika orang kafir Oh Dijah mempercayai aku ketika orang-orang mendustakan aku Oh Dijah membantu aku dengan hartanya ketika orang-orang pelit semuanya Dan aku juga punya anak dari Khadijah Anak-anakku semuanya dari Khadijah Setia dalam hati Bukan berarti kalau nikah lagi Tidak setia Kan masyarakat kita gitu kan Kalau istrinya meninggal dunia nikah lagi Wah tidak setia ini Tidak Sehidup semati kan Kalau sudah mati nikah lagi jadi begitu. Jadi tidak apa-apa nikah lagi walaupun waktunya berdekatan tidak apa-apa. Apalagi orang yang sudah sepuh ya itu perlu nikah lagi, nikah lagi dengan harapan walaupun mungkin tidak secara seksual yang dipikirkan, tapi yang lainnya istri mungkin bisa bantu dia, merawat dia, gitu kan? Karena kalau orang lain, kalau anak mungkin tidak tidak seperti istri, tidak seperti istri. Kemudian jadi menikah dengan Ibunda Saudah ini satu bulan setelah meninggalnya Ibunda Khadijah dan Ibunda Saudah meninggal dunia di Madinah pada bulan Syawal tahun 54 Hijriah. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah lagi istri yang kedua yaitu Ummul Mukminin Aisyah. Istri yang kedua, istri, dua istri ya, Saudah dengan dengan Aisyah. Kalau urutannya yang ketiga. Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu taala anhuma, ibu orang-orang beriman Aisyah, wanita yang imannya sangat tinggi, putri daripada Abu Bakar As-Siddiq yang juga imannya sangat tinggi. Semoga Allah meridai keduanya. Kapan menikahnya? Menikahnya satu tahun setelah menikahi ibunda Saudah. Sama bulannya bulan Syawal tahun 11 kenabian. Jadi berarti satu tahun istrinya cuma satu aja, ibunda Sauda. Tahun depan baru nikah lagi dengan ibunda Aisyah eh, radhiyallahu taalaanha Dan Rasulullah wasallam memilih bulan Syawal ini bukan kebetulan. Milih bulan Syawal bukan kebetulan. Sengaja Rasulullah milih bulan Syawal untuk membantah keyakinan orang-orang jahiliyah. Karena orang jahiliyah punya keyakinan tidak boleh nikah bulan Syawal, nanti sial. Itu keyakinan orang jahiliyah. Karena ini keyakinan yang salah, tidak benar, Rasulullah membantah. Justru beliau nikah bulan Syawal. Sauda bulan Syawal, Aisyah bulan Syawal untuk bantah keyakinan orang orang-orang orang-orang jahiliyah. Jadi begitu ya, kalau ada keyakinan yang salah, kita disuruh untuk untuk membantahnya. Jadi tidak ada istilah bulan sial. Jangan nikah bulan safar, bulan safar, bulan turunnya balak, Tidak ada. Tidak ada. Safar itu sama dengan bulan yang sama-sama baiknya. Justru orang jahiliyah punya keyakinan safar adalah sofar itu adalah bulan turunnya bencana. Sehingga ada rebu wekasan. ada rebu terakhir dari bulan dari bulan sofar untuk nolak balak, Tidak ada dalam Islam. Di Bukhari Muslim Rasulullah mengatakan la sofar. Tidak ada istilah sial pada bulan sofar. Tidak ada jahiliyah. Seperti itu. Rasulullah alaihi wasallam menikah dengan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pada bulan Syawal tahun 11 kenabian, yaitu satu tahun setelah menikahi ibunda Sauda. Ketika itu ibunda Aisyah berusia 6 tahun. Enam tahun ya, tapi tidak dikumpuli oleh Rasulullah SAW. baru berkumpul dengan Rasulullah berkumpul dengan Ibunda Aisyah pada pada bulan Syawal juga yaitu ketika Ibunda Aisyah berusia sembilan tahun. Jadi menikah tapi belum kumpul. Kumpulnya baru ketika Ibunda Aisyah berusia 9 tahun ketika sudah berada sudah berada di Madinah. Jadi nikahnya di Mekah, baru kumpulnya satu rumahnya itu ketika berada di Madinah. Dan Rasulullah SAW tidak menikahi gadis kecuali hanya ibunda Aisyah saja. Satu-satunya gadis istri beliau adalah ibunda Aisyah. Dan ibunda Aisyah adalah termasuk wanita paling cerdas dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Afqahu nisa'il ummah. Jadi ketika menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunda ibunda Aisyah usianya enam 6 tahun. Kemudian Rasulullah usianya saat itu 51 tahun. Rasulullah meninggal dunia usia 63 tahun. Berarti ibunda Aisyah umur berapa ketika Rasulullah meninggal dunia? 18 tahun, masih muda belia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Bunda Aisyah ini masih bisa hidup lama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meneruskan ilmu-ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun beliau telah meninggal dunia, masih ada penerusnya Ibunda Aisyah. meneruskan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang benar-benar terbukti Ibunda Aisyah termasuk salah seorang perawi hadis terbanyak dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Dan Rasulullah SAW juga sangat mencintai Ibunda Aisyah ini. Beliau meninggal dunia, Ibunda Aisyah meninggal dunia pada tanggal 17 Ramadan tahun 57 Hijriah atau tahun 58 Hijriah dan beliau dikuburkan di Baki, di kuburan Baki. Istri Nabi yang lainnya selain Ibunda Khadijah kebanyakan dikubur di Baki ya, kuburan Baki. Kalau kita keluar dari ziarah ke makamnya Nabi, dari masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jalan kurang lebih 100 meter, di sana ada kuburan Nabi. Di sana istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk ahlul bait. Banyak dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di sana dan para sahabat yang lain termasuk sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajmain. Berarti sekarang Rasulullah istrinya dua. Kemudian yang keempat, menikah lagi dengan Ummul Mukminin Hafsah pintu Umar bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ibu orang-orang beriman Hafsah, putri daripada sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridai keduanya. Ibunda Hafsah. Beliau Ibunda Hafsah juga merupakan seorang janda. Suaminya mula-mula bernama Khunais bin Hudafah As-Sahmi. Kemudian suami ini meninggal dunia antara perang Badar dengan perang Uhud karena terluka ketika perang Badar. Jadi perang Badar terluka tapi nggak meninggal dunia. Setelah itu berapa lama antara Badar dengan Uhud beliau sahabat Khunais bin Hudzafah ini meninggal dunia setelah habis masa idahnya iya, sahabat Umar ini mencarikan jodoh untuk putrinya. Sahabat Umar mendatangi sahabat Uthman bin Affan. Hai Uthman, kamu ada minat enggak nikah? Saya tawarkan kepadamu putriku Hafsah. Sahabat Uthman tidak berminat. Tidak berminat. Kemudian beliau mendatangi sahabat Abu Bakar. Abu Bakar ditawarkan. Sahabat Abu Bakar diam saja. Waduh, tambah Tambah istilahnya itu kecil masyarakat Umar kok gini ya. Ternyata akhirnya dinikahi oleh manusia terbaik, dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat Abu Bakar cerita kepada sahabat Umar, wahai Umar, ketika kamu menawarkan kepadaku, Hafsah, bukannya saya tidak berminat, tapi saya sudah mendengar kabar-kabar bahwa Rasulullah sudah menyebut-nyebut nama Hafsah. Dan saya tidak mau membongkar rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Rasulullah tidak ada minat dengan Hafsah, ya saya mau dengan Hafsah. Dan Rasulullah selesai menikahi Hafsah tujuannya juga menarik hati bapaknya. Menikah dengan ibunda Aisyah menarik hati bapaknya Abu Bakar, tokoh masyarakat. Nikah dengan ibunda Hafsah menarik hati bapaknya Umar bin Khattab, tokoh masyarakat. Sehingga tokoh-tokoh di tangan beliau. Dan Islam menjadi kuat luar biasa. Rasulullah SAW menikah dengan ibunda Hafsah ini pada bulan Syakban tahun 3 Hijriah. Berarti menikahnya ketika periode Madinah. Dan beliau meninggal dunia di Madinah juga pada bulan Syakban tahun 45 Hijriah. Usianya 60 tahun dan beliau dikuburkan di Baqi juga. Kemudian setelah itu Para istri Rasulullah tiga yang ada. Yang kelima, beliau menikah lagi dengan Ummul Mukminin Zainab bintu Khuzaimah Al-Hilaliyah radhiyallahu taala anha. Ya. Istri beliau yang namanya Zainab ada dua ya, ada dua. Ini dikenal dengan Zainab bintu Khuzaimah Al-Hilaliyah radhiyallahu taala anha. Beliau juga merupakan seorang janda suami yang sebelumnya bernama Ubaidah bin Al-Harith. Ubaidah bin Al-Harith dan suaminya ini gugur ketika perang Badar lalu dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah. Ini menurut salah satu versi, tapi ada versi yang lainnya pendapat yaitu bahwasanya suami beliau yang sebelumnya adalah Abdullah ibnu Jahshin Abdullah bin Jahshin dan Abdullah bin Jahshin ini terbunuh sebagai syuhada syahid ketika perang Uhud lalu dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 4 Hijriah. Jadi ada dua pendapat ya tentang suami yang sebelumnya dan tentang kapan pernikahannya. Tapi tidak masalah itu, bukan masalah prinsip. Dan beliau Ibunda Zainab pintu Khuzaimah Al-Hilaliyah, beliau dikenal pada zaman jahiliyah dengan sebutan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Ibunya orang-orang miskin. Kenapa? Karena beliau sangat dermawan kepada orang-orang miskin dan beliau selalu memberi bantuan makanan kepada orang-orang miskin. Sehingga dikenal dengan Ummul Masakin. Jadi Rasulullah menikahi untuk mengangkat derajatnya dan Rasulullah tidak melupakan jasa-jasanya. Beliau meninggal dunia pada akhir bulan Rabiul Akhir tahun 4 Hijriah. Ya. Setelah nikah dengan Rasulullah kurang lebih 8 bulan atau kurang lebih 8 8 bulan ya atau kurang lebih 3 bulan menurut beberapa pendapat tadi ya jadi Rasulullah sempat nikah cuman beberapa bulan saja, tidak lama dengan Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati jenazahnya dan dikuburkan di pagi. Jadi beliau ini ibunda Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah termasuk istri yang meninggal dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman beberapa bulan saja. Kemudian setelah itu yang keenam, Ummul Mukminin Ummu Salamah, Hind bintu Abi Umayyah radhiyallahu taala anha. Yang keenam adalah ibu orang-orang beriman, kuniahnya panggilannya Ummu Salamah. Ummu Salamah, ibunya Salamah. Karena anaknya bernama Salamah. Namanya Hind. Kalau orang Indonesia menyebut Hindun. Hindun pintu Abi Umayyah radhiyallahu taala anha Beliau mula-mula adalah istri daripada Abu Salamah. Abu Salamah dan Abu Salamah ini mempunyai beberapa anak. Ketika menikah dengan Ummu Salamah, di antaranya anaknya yang bernama Salamah. Abu Salamah dan Ummu Salamah ini merupakan gambaran keluarga sakinah mawaddah warahmah yang penuh dengan cinta kasih sayang, penuh dengan kesetiaan. Kedua-duanya Ummu Salamah dengan Abu Salamah sempat hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Dan juga kedua-duanya hijrah ke Madinah. Bahkan kisah hijrahnya suami istri ini sangat indah. Ketika hendak hijrah ke Madinah. Ketika datang perintah hijrah, dua orang suami istri, Abu Salamah, Ummu Salamah sekaligus anaknya yang bernama Salamah mau berangkat ke Madinah. Ternyata Keluarga daripada Ummu Salama tidak rela. Kalau Ummu Salama dibawa oleh suaminya ke Madinah. Sementara keluarga Abu Salama tidak rela kalau anaknya yang bernama Salama dibawa oleh Ummu Salama, oleh ibunya. Sehingga ketika bertiga ini bapak, ibu dan anak mau berangkat, Keluarganya Ummu Salama narik Ummu Salama, tidak boleh berangkat kamu. Sementara Salama di dalam gendongannya ibunya Ummu Salama. Keluarganya Abu Salama narik Salama, anak kecil itu. Anak ini jangan dibawa. Ini adalah anaknya Salama, keluarga kami, ditarik. Sehingga bapak, ibu dan anak pisah semuanya. Akhirnya Abu Salamah tetap bertekad berangkat sendirian, berangkat sendirian ke eh, Madinah. Ummu Salamah sendirian. Salamah anak kecil ini sendirian juga di keluarganya Abu Salamah. Akhirnya karena Ummu Salamah ini sangat cinta kepada suaminya, tiap hari Ummu Salamah ini selalu nangis, nangis. Ingat suaminya, kemudian juga ingat anaknya. Kemudian ada salah seorang keluarganya yang tidak tega. Kenapa kamu tega memisahkan ibu ini dengan suaminya, dengan anaknya? Mana perasaanmu? Akhirnya mereka semua hatinya tersentuh. Kemudian sang anak dikembalikan kepada Ummu Salamah. Lalu diizinkan Ummu Salamah ini berangkat ke Madinah. Setelah sekian lama. Luar biasa perjuangan. Jadi Ummu Salamah ini sangat cinta kepada Abu Salamah. Sampai-sampai ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah nangis. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan doa. Doanya itu, ya, doanya itu ditutup ya, ketika nutup matanya itu. Allahumma ufirli abi salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi kubri wa nawwir lahu fi wa khluf bi aqibih kemudian baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha itu doa ya, yang mana artinya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajirni fi musibah. ya Allah, berilah hamba pahala dalam musibah yang menimpa hamba ini wa aflif li khairan minha dan berilah hamba ganti lebih baik daripada musibah ini. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan kalau orang kena musibah lalu baca doa ini pasti Allah memberikan ganti yang lebih baik lagi. Ummu Salamah ketika Abu Salamah meninggal dunia baca doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Lalu Ummu Salamah bertanya-tanya, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Kan kalau baca doa dapat ganti kan? Kalau yang meninggal suaminya berarti bakal dapat ganti suami. Kan gitu. Lalu Ummu Salamah bertanya-tanya, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Enggak ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Karena mungkin beliau hanya kenal dengan Abu Salamah. Biasakan orang itu kalau yang dikenal cuma satu, dikira itulah yang terbaik. Kalau dikenal banyak, dia bisa bisa membanding-bandingkan. Ternyata ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Yang lebih baik siapa? Yang lebih baik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melamar Ummu Salamah. Sebenarnya Ummu Salamah sempat sempat agak berat. Kenapa? Karena Ummu Salamah mempunyai dua hal yang menjadikan beliau terang. Pertama-tama Ummu Salama masih punya anak kecil-kecil. Yang anak-anak ini sangat tergantung kepada Ummu Salamah. Yang kedua, Ummu Salamah mengatakan saya ini pencemburu. Sementara istrimu lebih dari satu. Nanti aku cemburu. Kata Rasulullah, tenang saja, ada resepnya. Saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anakmu tidak tergantung kepadamu. Dan supaya Allah menghilangkan rasa cemburumu. Cemburu yang tidak berlebihan tapi cemburu yang wajar. Lalu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa beliau mustajab. Akhirnya anak-anak beliau tidak lagi tergantung kepada beliau sehingga bisa diasuh oleh yang lainnya dan beliau juga akhirnya cemburunya menjadi cemburu yang wajar, cemburu yang normal. Walaupun demikian dalam rumah tangga Nabi ada cemburu antara grupnya Ummu salama dengan grupnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi cemburu yang wajar ya. Cemburu berarti cinta. Kalau nggak ada cemburu berarti nggak ada cinta. Cemburu yang wajar. Cemburu yang wajar. Kalau cemburu tidak wajar, nanti rumah tangga bisa rusak. Cemburu ini harus ma'asyiral muslimin. Terutama ketika melihat kemungkaran di rumah Itu harus cemburu, harus marah Tapi yang proporsional Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu Ketika itu ditanya Bagaimana pendapatmu seandainya kamu mendapati istrimu Sedang bergumul dengan laki-laki Istrinya bagaimana pendapatmu kalau kamu lihat istrimu selingkuh dengan laki-laki Apa kata beliau Darabtuhu bisayf, aku akan ambil pedang, aku tebas laki-laki itu dengan pedang yang tajam. Tak bunuh laki-laki itu. Ya. Lalu sahabat heran, saat ini cemburu ya, cemburunya berlebih-lebihan. Lalu Rasulullah menjawab, "Ata'jabuna min ghirati Sa'ad? La ana aghyar minhu. Wallah aghyar minni." Apa kamu heran dengan cemburunya saat? Aku lebih pencemburu dari saat. Allah lebih pencemburu dari aku. Cemburu yang wajar. Jadi kalau kita lihat apa namanya istri berselingkuh, ambil aja pedang, ikat aja. Kita tidak bicara hukum ya. Kita bicara ini masalah cemburu. Kita bicara masalah harga diri, masalah kehormatan. Itu hukum nanti belakangan. Yang penting kehormatan dulu dijaga. Maka dari itu Rasulullah menyetujui ucapannya sangat wajar. Dia cemburu gitu itu wajar. Kalau orang laki lihat istrinya berselingkuh di depan mata, diam saja. Ya Allah alam ya. Ini laki betulan apa enggak ini? Iya. Kalau orang normal nggak mungkin. Kalau dia bawa pistol tembak itu. Kalau memang mereka melakukan itu suka sama suka, dua-duanya ditembak itu. Kalau bawa pedang sikat dua-duanya. Iya. Kalau laki-lakinya yang menjahili, dia yang menzinai istrinya, ya laki-lakinya aja dipadang, Hukum nanti aja, penjara belakangan. Yang penting bunuh dulu. Ini masalah cemburu, harga diri, kehormatan. Kehormatan lebih dari segala-galanya. Kalau terjadi duel antara kita dengan dia misalnya, kita mati, mati syahid, man kutila tuna irdihi fahuwa syahid. Orang yang mati bela kehormatannya, mati syahid. Kalau dia yang mati, mati mati masuk neraka, mati naudzubillah dalam keadaan maksiat. Seperti itu. Jadi itu kisah tentang Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dan Rasulullah sallallahu menikahi Ummu Salamah ini pada bulan Jumadal Akhirah. Jumadal Akhirah tahun keempat Hijriah. Dan beliau Ibunda Ummu Salamah termasuk wanita yang cerdas dan pandai min afqahin nisa wa aqalihin, cerdas dan pandai dan Ibunda Ummu Salamah meninggal dunia pada tahun 59 Hijriah, ada yang mengatakan pada tahun 62 Hijriah dan dikuburkan di pekuburan Baqi di Madinah dan usianya 84 tahun. Jadi termasuk apa sepuh sekali ya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh adalah Ummul Mukminin Zainab bintu Jahshin bin Ri'ab radhiyallahu taala anha. Tadi Zainab siapa? Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah. Kalau ini Zainab bintu Jahshin. Jadi ada dua Zainabnya. Beliau Zainab bintu Jahshin ini adalah putri dari Umaymah bintu Abdul Muttalib. Umaymah adalah merupakan bibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi berarti Zainab ini adalah masih sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Zainab ini mula-mula dinikahkan dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu taala Zaid bin Harithah ini anak angkat. Rasulullah mengadopsinya, diadopsi diadopsi bahkan namanya sempat diganti bukan Zaid bin Haritha tapi Zaid bin Muhammad lalu turun ayat yang melarang seperti itu ud'uhum li'abaihim mengadopsi anak boleh tapi tetap nasabnya kepada bapaknya yang asli kepada orang tua yang asli Zaid bin Muhammad tidak boleh tetap Zaid bin Haritha dan orang jahiliyah punya keyakinan mantan istri anak angkat tidak boleh dinikahi oleh oleh orang tua orang tua dari anak angkat tadi. Jadi istilahnya Zainab ini tidak boleh ke depan dinikahi oleh Nabi Muhammad. Ini keyakinan orang jahiliyah. Dan Allah hendak membantah keyakinan ini, Allah Subhanahu wa taala langsung menikahkan Zainab bintu Jahsyin dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini wanita paling istimewa sepanjang masa. Yang menikahkan siapa? Yang menikahkan langsung Allah dari tujuh lapis langit. Hai hey Muhammad, kamu nikahi dua. Kamu nikahi dia. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadu minhunna watara. Tak kala telah habis masa idahnya dari Zaid bin Haritha, kami nikahkan Zainab itu denganmu. Supaya untuk membantah keyakinan bahwa mantan istri anak angkat tidak boleh dinikahi oleh bapak angkat anak tersebut. Ini wanita istimewa yang nikahkan Allah langsung. Nabi Muhammad nikah tanpa wali itu boleh. Dan memang Nabi Muhammad kalau nikah itu nggak perlu wali. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu lebih pantas jadi walinya wanita itu daripada bapaknya sendiri. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Tujuannya wali itu apa? Tujuannya wali itu kan menjaga anak. supaya dipilihkan laki-laki terbaik. Nah kalau Nabi Muhammad tidak perlu wali lagi pasti baiknya. Kalau Nabi Muhammad perlu wali dulu, minta dulu. Saya boleh tidak minta anakmu? Ya Allah, yang merendahkan derajatnya Nabi Muhammad. Oh tidak, saya tolak kamu. Derajatnya turun beliau nanti. Tidak usah. Tidak pakai wali karena beliau lebih pantas jadi wali daripada daripada bapaknya perempuan itu sendiri. Bahkan perempuan menghibahkan dirinya kepada Rasulullah boleh. Ya. Perempuan datang ya Rasulullah, saya berikan diriku kepadamu. Boleh halal, halalan taiban Dan kembali kepada Rasulullah, beliau mau atau tidak. Tapi ini khusus Rasulullah loh ya. Iya, karena banyak yang menyalahpahami ini, terutama di daerah-daerah terbelakang. Ya. Ulama-ulama memposisikan dirinya seakan-akan seperti Rasulullah, membodohi rakyatnya, nikah seenaknya. Ya, seenaknya. Enggak ini khusus Nabi. Di Afrika juga gitu. Daerah terbelakang ya. Pemimpin-pemimpin agama yang nyimpang itu suka gitu. Seakan-akan posisinya kayak Nabi. Beliau Ibunda Zainab bintu Jahshin ini dinikahi oleh Rasulullah SAW pada bulan Dhul Qa'dah. Pada bulan Dhul Qa'dah tahun ke-5 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun ke-4 Hijriah. Dan beliau dikenal dengan A'zamun Nisa min A'bajin Nisa wa A'zamihinna sodakoh. Termasuk wanita yang paling ahli ibadah dan termasuk wanita yang banyak sodakoh. Zainab bintu Jahshin. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 20 Hijriah dan usianya 53 tahun. Dan beliau Ibunda Zainab bintu Jahshin termasuk istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama meninggal dunia setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepeninggal Rasulullah, istri beliau yang meninggal pertama kali adalah ini Zainab bintu Jahshin. Dan yang menyolati jenazahnya sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu dan dikuburkan di pekuburan Baqi. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang kedelapan, Ummul Mukminin Juwairiyah bintul Harith Sayyidu Banil Mustalik radhiyallahu taala anhuma. Ummul Mukminin ibu orang-orang beriman Juwairiyah. Juwairiyah ya bintul Harith. Al-Harith bapaknya adalah kepala suku Banil Mustalik. Jadi Rasulullah ingin ngambil hati suku ini. Anak kepala sukunya dinikahi. Ya. Istilahnya itu anaknya Pak Lurah dinikahi. Supaya sak kelurahan masuk dalam agama Islam. Kalau sekarang Mas bisa enggak kayak gini ya? Menikahi anaknya anaknya Pak Lurah, Pak Camat, supaya sak kecamatan masuk Islam. Kalau bisa enak ya. Mula-mula beliau Juwairiyah radhiyallahu taala anha ini ditawan. Mula-mula beliau itu agamanya non muslim. Ditawan dalam sebuah peperangan perang Banil Mustalik yaitu pada bulan Syakban tahun 6 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 5 Hijriah dan beliau ketika itu dalam tawanan sahabat Tabit bin Qais. Kan tawanan dibagi ya, dapat masing-masing eh, masing-masing pejuang. Ini Juwairiyah berada di dalam bagiannya Thabit bin Qais. Kemudian Rasulullah SAW membelinya, memerdekakannya, dimerdekakannya, ditebus, dimerdekakan. Kemudian masuk Islam dan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ketika telah dinikahi oleh Rasulullah SAW, maka ada 100 keluarga dari suku Banil Mustalik yang berada dalam tawanan dibebaskan oleh kaum muslimin. Mereka mengatakan bagaimana kami akan menawan mereka karena mereka sekarang telah menjadi menjadi ipar iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kami akan menawan iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata akhirnya mereka masuk Islam semuanya. Sehingga Ibunda Juwairiyah dikenal dengan a'dhamun nisa'i barokatan ala kaumnya, Wanita yang paling banyak barokahnya untuk kaumnya. Karena ketika beliau menikah dengan Rasulullah SAW, alaihi 100 keluarga dari sukunya dibebaskan dari tawanan dan masuk Islam semuanya. Dan beliau meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal tahun 56, ada yang mengatakan tahun 55 Hijriah dan usianya 65 tahun. Kemudian setelah itu yang kesembilan Ummul Mukminin Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sofyan radhiyallahu taala anhumah. Ya, Ummul Mukminin Ummu Habibah. Panggilannya Ummu Habibah. Namanya Romlah. Anaknya Abu Sufyan. Jadi berarti saudaranya Muawiyah. Maka dari itu sebagian kaum muslimin menyebut Muawiyah itu khalul mukminin. Muawiyah itu adalah pamannya orang-orang beriman. Kenapa? Karena saudaranya Muawiyah itu adalah ummul mukminin, istrinya Nabi ibu kita. Saudaranya ibu kita namanya adalah Khol Paman. Seperti itu. Beliau mula-mula adalah istri dari seorang sahabat yang bernama Ubaidullah bintu Jahshin. Lalu punya anak diberi nama Habibah. Lalu disebut dengan Ummu Habibah. Kemudian suami istri ini hijrah ke Habasyah. Ketika periode Mekah sulit-sulitnya hijrah ke Habasyah, mencari keselamatan agama di Habasyah. Di sana ada Raja Najasyi yang menjamin keamanan dan mereka di sana agamanya Nasrani. Agamanya Nasrani. Subhanallah ternyata Ubaidullah ini malah simpati kepada agama Nasrani. Akhirnya dia murtad. Dia keluar dari Islam mengikuti agama Nasrani. Padahal tujuan semula hijrah ke Habasyah untuk apa? untuk menyelamatkan agama. Tapi mungkin karena dia ini suka apa suka baca-baca barangkali ya, baca-baca buku Nasrani, mungkin suka kepingin tahu, akhirnya malah kemasukan syubhat banyak. Kemasukan syubhat banyak, malah simpati kepada Nasrani. Inilah bahaya. Maka dari itu buku-buku sesat, buku-buku membahayakan, jangan dibaca, jangan dilihat, jangan didengarkan. Mungkin kita, mungkin niat kita pertama-tama kepingin tahu saja. Tapi ternyata bukan hanya kepingin tahu, hati kita ini lemah. Al-qulubu dha'ifah syubahu khattafah. Hati kita lemah, sementara syubhat yang datang menyambar seperti petir. Maunya kepingin tahu, ternyata setelah dibaca nyantol di hati, nyangkut tidak bisa keluar. Kita malah senang dengan yang itu. Dan kita tidak bisa bantah karena ilmunya kurang. Ya kayak ini Ubaidullah. Maunya kepingin tahu, akhirnya malah simpati kepada Nasrani, akidahnya mungkin masih belum kuat, ilmunya kurang, akhirnya pindah agama murtad. Istrinya tetap istiqomah Islam. Sehingga keduanya harus bisa bisa Kemudian akhirnya Najasyi, Najasyi menyarankan kepada Rasulullah SAW untuk menikahi Ummu Habibah. Yang menyarankan Najasyi ya. Najasyi ini masuk Islam cuman sembunyi-sembunyi. Najasyi kirim kepada Rasulullah surat melalui Amr bin Umayyah al domri putusan Rasulullah. Ya. Lalu Rasulullah menyetujui dan yang memberikan memberikan mahar adalah Najasyi. Bahkan Najasyi memberi mahar tidak sedikit, maharnya adalah 400 dinar. Ini termasuk istri Rasulullah yang maharnya paling banyak. Yang memberi mahar adalah Raja Najasyi. Dan beliau masih berada masih berada di di pengasingan di Habasyah. Baru pulang setelah perang Khaybar, setelah Rasulullah SAW dari perang Khaybar, yaitu pada bulan Safar atau Rabiul Awal tahun 7 Hijriah. Dan ibunda Ummu Habibah ini Romlah meninggal dunia pada tahun 42 atau 44 atau ada yang mengatakan tahun 50 Hijriah. Istri yang kesembilan. Ini masih kurang, dilanjutkan atau disambung nanti saja. Dilanjutkan aja ya, biar rekamannya tidak terputus. Kemudian yang ke-10 adalah Ummul Mukminin Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab radhiyallahu taala anha. Sofiyah ini adalah putri dari kepala suku Bani Nadir. Beliau dari kalangan Bani Israel. Jadi beliau ini bukan orang Arab. Jadi beliau ini dari keturunan Bani Israel dari keturunan Nabi Harun. Nabi Harun, anaknya tokoh-tokoh masyarakat. Mula-mula agamanya bukan Islam, beliau mula-mula Yahudi dan beliau termasuk yang ditawan pada waktu perang Khaybar dan akhirnya beliau eh, dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menawarkan Islam dan beliau masuk Islam, lalu oleh Rasulullah dimerdekakan dan dinikahi setelah penaklukan Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Ya. Dan beliau meninggal dunia pada tahun ke-10 Hijriah, 50 eh, Hijriah. Ada yang mengatakan 52, ada yang mengatakan 36 Hijriah dan dikuburkan juga di Baki. Jadi pernikahan beda suku, beda bangsa itu tidak apa-apa. Beda suku, beda bangsa tidak apa-apa. Orang Arab nikah dengan selain Arab boleh. Boleh ya. Suku apa saja mau nikah boleh karena manusia itu semuanya sama. Kita semua adalah keturunan Nabi yaitu Nabi Nabi Adam alaihi salam. La fakhra li Arabiyyan al-ajamiin wala li ahmar al-aswad illa bittaqwa. Kullukum min Adam wa Adam min Tidak ada kebanggaan antara orang Arab dengan selain Arab, antara kulit putih, kulit hitam, kulit merah, antara bangsa Persia dan yang lain sama semuanya. Yang membedakan adalah takwa. Kamu semua dari Adam dan Adam dari tanah. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu Islam. Islam itu sama. Yang dimaksud dengan kufu, sekufu. Maksudnya adalah seagama, seakidah. Yang penting mereka sama-sama cocok, nyambung. Yang penting nyambung pokoknya. Kalau nggak nyambung, jangan. Sama pengertian, bisa menyatu. Kemudian yang ke-11, Ummul Mukminin Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah radhiyallahu taala anha, yang namanya Maimunah. Beliau adalah merupakan saudara daripada Ummul Fadl Ummul Fadl ini adalah istrinya Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Jadi saudaranya Ummul Fadl Lubabah Al-Kubra bintul Harith Al-Hilaliyah. Rasulullah menikahi Bunda Maimunah ini pada bulan Dhul Qa'dah tahun 7 Hijriah yaitu setelah selesai melaksanakan Umratul Qadha yang pernah kita bahas yang lalu setelah tahallul dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinikahi di daerah namanya daerah Sarif. Nikahnya di daerah namanya Sarif, 9 mil dari Mekah. Dan subhanallah, nikahnya di sana, resepsinya di sana, dan subhanallah terkena Ibunda Maimunah ini meninggal dunia juga di daerah Sarif dan kuburannya di daerah Sarif juga. Sehingga di sana adalah tempat pernikahannya, di sana tempat meninggalnya dan di sana juga kuburannya. Allahu akbar meninggal dunia pada tahun 61 Hijriah, ada yang mengatakan 63, ada yang mengatakan 38 dan dikuburkan di sana dan kuburannya sampai sekarang dikenal di daerah Sarif dekat Mekah. Itulah sebelas istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi dua. Dua yang satu bernama bernama Raihanah bintu Zaid. Raihanah bintu Zaid Sebagian ulama mengatakan beliau termasuk istri yang dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian mengatakan beliau bukan istri tapi budak yang dikumpuli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu boleh dalam Islam. Kemudian yang satu lagi adalah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu taala anha dan pendapat yang benar beliau bukan istri tapi beliau adalah budak yang masuk Islam dan dikumpuli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sempat punya anak yang diberi nama dengan Ibrahim radhiyallahu anhum ajmain. Jadi tadi berapa istrinya? 11. Siapa saja? Yang pertama gampang-gampang aja singkat aja Khadijah. Yang kedua Sauda. Yang ketiga Aisyah. Yang keempat Hafsah. Yang kelima Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah. Kemudian yang keenam Ummu Salamah. Yang ketujuh Zainab bintu Jahsy. Kemudian yang kedelapan Juwairiyah. Yang kesembilan Ummu Habibah. Yang kesepuluh Sofiyah dan yang terakhir yang kesebelas Maimunah. Kemudian ada dua budak yang dikumpuli beliau, Raihana dan Maria Al-Qibtiyah. Mudah-mudahan kasihan ini menjadikan kita semakin mengenal Rasulullah SAW dan keluarganya. Mudah-mudahan kita mengikuti ajaran beliau, mengikuti dan mencintai mereka semuanya Semoga nanti hari kiamat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat minum dari telaga beliau, dan kita dimasukkan ke dalam surga bersama-sama beliau, bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil warahmatullahi wabarakatuh.